أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده من لساني يفقه قولي ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين Alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua kita dalam membahas hadis-hadis Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis kedua yang merupakan hadis yang cukup diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana juga hadis pertama. Hadis pertama diriwayatkan juga oleh Umar bin Al-Khattab. Dan hadis kedua juga diriwayatkan diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka silakan melihat kepada pegangan kertas masing-masing yang insyaallah mudah-mudahan pada pekan depan atau tiga pekan lagi mudah-mudahan kita bisa mempunyai satu kitab full yang berisikan penjelasan hadis-hadis arba'in an-nawawi sehingga bisa memudahkan ikhwan dan akhwat sekalian untuk mempelajari hadis-hadis arba'in an-nawawi. Hadis kedua di halaman 9 An Umar radhiyallahu anhu aidan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم dari awal dari Umar radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya aidho aidho artinya adalah juga aidho artinya adalah juga bainama nahnu atau qala dia berkata bainama nahnu julusun Baik nama di sini artinya adalah ketiga ketiga nahnu kita julusun. Julus artinya sedang duduk maksud di sini yaitu kita sedang duduk-duduk bersama inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan kalimat ini bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah itu menunjukkan sebuah faedah atau sebuah faedah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui sebagai pemimpin kaum muslimin. Kita ketahui sebagai orang yang paling berilmu pada saat itu dan juga seterusnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap duduk bersama para sahabatnya Kedudukan para sahabat di sisi Rasulullah adalah para sahabat. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Bersama juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi Rasulullah tetap ingin duduk bersamaan dengan para sahabatnya. Menunjukkan bahwasanya atau mencontohkan bahwasanya seorang pemimpin itu patut dan layak untuk duduk bersama orang-orang yang berada di bawahnya baik dari segi kadar keilmuan atau dari segi kerakyatan dan ini adalah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam yang mana di dalamnya terdapat dan terkandung maslahat bagi kaum muslimin Seandainya pemimpin-pemimpin muslimin mereka merakyat kepada rakyatnya, mereka memperhatikan rakyatnya, bermajlis bersamanya, maka mereka akan mengetahui problematika kaum muslimin pada saat itu seperti apa. Apa yang ingin ditanyakan kaum muslimin pada saat itu seperti apa? Itu berlaku untuk pemimpin. Pemimpin di sini bisa pemimpin penguasa dari segi kenegaraan, kedaerahan atau pemimpin dari segi ilmu yaitu para ulama dan juga para asatidz. Maka sungguh sesuatu yang sangat disesalkan jika misal ada ustaz atau ulama atau alim yang tidak mau duduk bersama dengan murid-muridnya misalnya atau bersama dengan orang-orang keumuman jika memang murid tersebut adalah orang fasik yang menebar kefasikannya, maka mungkin masih bisa ditolerir atau masih bisa dimaklumi. Namun ketika misalnya murid tersebut menginginkan kedekatan dengan gurunya, menginginkan bertanya dengan gurunya, namun justru sang guru menghindar, maka ini perlu dipertanyakan. Dan juga misal seorang tokoh tokoh dari segi ilmu tinggal di suatu daerah ia tidak pernah mau menyebarkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya dan tidak mau bermajlis dengan mereka. Bermajlis ilmu maksud saya. Padahal justru seharusnya dia sangat seharusnya dia berhasrat untuk menebar ilmu kepada orang-orang terdekat. Dalam Al-Quran disebutkan wa anzir ashiratakal akrobin dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, yang paling dekat dulu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang tokoh, seorang alim itu layak baginya duduk bermajlis dengan orang-orang terdekatnya baik dari segi kekerabatan kekeluargaan atau dari segi ketatanggaan sehingga tetangga tersebut mendapatkan hidayah melaluinya. Maka inilah yang Rasulullah SAW telah mencontohkan. Apakah pernah Rasulullah SAW menghindar dari para sahabat selama bermasa-masa? Tidak pernah. Melainkan Rasulullah justru sebaliknya mencontohkan untuk merakyat, hidup bersama mereka, berbicara bersama mereka, mengetahui problem mereka. Oleh karena itu, dalam beberapa hadis para sebagian sahabat bertanya, "Ayu Islami afdol?" Islam apakah yang lebih baik? Islam apakah yang lebih bagus? Apa jawaban Rasulullah? Ada jawabannya agar engkau misalnya melakukan sholat lima waktu di awal di awal waktu di awal waktunya dan Rasulullah SAW juga menjawab di yang lain Misalnya apa? Antut imatu'am memberikan makanan bagi orang lain. Di situ jawaban Rasulullah berbeda-beda untuk tiap orang. Kok bisa? Sedangkan semuanya itu sama-sama baik kan? Kok bisa berbeda-beda jawabannya? Kenapa? Karena Rasulullah SAW menelaah keadaan kaum muslimin dan menelaah keadaan tiap individu yang bertanya padanya. Ya enggak? Ketika tahu oh kayaknya orang ini yang yang yang anda tahu dia suka misalnya mendurhakai orang tuanya. Maka ketika dia bertanya, apa Islam yang terbaik? Kita jawab, Islam yang terbaik adalah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Jika misalnya ada orang lain bertanya, apa Islam terbaik dan kita menelaah dirinya bahwasanya dia suka mencuri misalnya. Nah, kita bilang bahwasanya Islam terbaik adalah mengembalikan hak kepada pemiliknya atau tidak merampas hak manusia. Nah, ini Rasulullah mencontohkan menelaah kondisi individual maupun sosial kaum muslimin dan ini dicontohkan dalam hadis ini. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang berduduk atau duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zata yaumin di suatu hari dan itu bukan satu-satunya hari Rasulullah duduk bersama para sahabatnya bukan bukan satu-satunya hari, melainkan salah satu dari sekian banyak hari yang Rasulullah dan para sahabatnya tinggal bersama. Idh tola'a alaina. Tola'a artinya adalah muncul ya. Atau terbit atau datang. Di halaman berikutnya itu artinya terbit atau datang. Alaina maksudnya alaina di sini di depan kami. Datang di hadapan kami. Rajulun seseorang. Di sini rojul, rojul artinya laki-laki ya kan. Oleh karena kita kenal ada orang namanya Rahul <laughs> atau Ragil. Itu artinya apa? Rojul, laki-laki. Ya, itu rojul. Kalau misalnya tidak diharokati bisa tertukar. Ada rojul, ada rijul. Rijul artinya apa? Sikil. <laughs> Kaki artinya. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa mengharokati, kita bisa tertipu. Ini rojul apa rijel? Nah, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, misalnya, itulah alaina rijel, misalnya, telah muncul di depan kami kaki, nggak mungkin. Yang benar ada rojul, yaitu seorang laki-laki. Dan rojul di sini beda dengan sobi. Sobi itu anak yang belum usia balik, itu sobi. Kalaupun rojul itu seperti man, kalau dalam bahasa Inggris man. Man di sini menunjukkan bukan dari segi kejantanannya saja, tapi dari segi dia sudah disebut pria. Jadi di sini rojul di sini bukan anak kecil, melainkan orang yang sudah terlihat sudah dewasa. Nah, datang rojul seseorang di hadapan kami. Shadidu Bayalifiyabi. Shadid Shadid itu artinya ekstrim, sangat. Hmm. Shadid artinya ekstrim, sangat Eh, terlalu dan keras itu arti dari syadid. Misalnya lahum azabun syadid, apa artinya bagi mereka azab yang sangat keras, pedih. Nah, syadidu bayadid thiyab. Bayad artinya adalah putih. Oleh karena itu dalam bahasa Arab ada baidoh, artinya apa? Telur. Kenapa telur? Karena warnanya putih. Ya enggak? Telur warnanya putih rata-rata. Nah, syadidu bayadid thiyabi. fiyab artinya adalah pakaian. Berarti pakaiannya yang dia pakai, yang dipakai oleh pria tersebut itu sangat putih. Itu pertama sifat bagi pria tersebut. Kemudian sifat kedua, syadidu sawadi sya'ri. Masih ada syadid lagi. Masih ada syadid lagi. Artinya sangat hitam apanya syar rambutnya Ya. Kalau ada yang belajar bahasa Arab di sini syar atau ya syuru artinya kan merasakan. Ya. Rambut itu kan aslinya kulit ya. Rambut itu aslinya kulit ya kan? Asli kulit. Sebagaimana kulit. Nah, kulit juga merasa. Tapi kita uh, abaikan itu. Syadidu sawadi syahr. Ini adalah sifat kedua bagi laki-laki tersebut. Berarti gimana? Rambutnya bagus, hitam sekali, kemudian pakaiannya putih. Dan rojul di sini berarti kan rojul laki-laki, pria, manusia kan. Nah itu dalam surah atau dalam gambaran zahir di mata para sahabat itu adalah gambaran manusia. Namun sejatinya hakikatnya itu siapa? Malaikat. Ya nanti akan kita ketahui di akhirat. La yura alaihi atharus safari La artinya tidak Yura artinya terlihat Nah, dari kata ro'a yaro ro'yun Ro'a yaro yaro ro'yun artinya memandang, melihat Oleh karena itu dalam bahasa Arab ro'yun artinya pandangan bisa, pendapat bisa Karena yang namanya pendapat itu kan hasil dari memandang kemudian konklusinya seperti apa maka hasillah itu yang didapatkan menjadi pendapat Nah, ro'a yaro ro'yun bisa juga ru'yah. Ru'yah itu artinya apa? Bukan ruqyah, tapi ru'yah. Artinya adalah mimpi. Karena mimpi juga sebenarnya melihat, ya. Mimpi juga artinya melihat. La yura tidak terlihat padanya alaihi tidak terlihat padanya atharus safari. Athar. Apa arti athar sekarang? Ini sih kita ingin satu kata satu kata biar wawasannya luas. Biar pada termotivasi belajar bahasa Arab. Ya. La yura alaihi athar. Apa arti athar? Secara bahasa. Hmm? Bekas. Ahsan, bekas. Bekas atau jejak ya. Bekas atau jejak. Nah, kalau dalam ilmu mustalah hadis, athar itu bisa bermakna tadi udah bahasanya bermakna perkataan siapa? perkataan sahabat atau tabi'in. Dan kadang juga bisa dimutlakan maknanya perkataan Nabi. Namun harus diidhafahkan atau disambungkan kepada Nabi misalnya jaa atharun 'anin nabi telah datang asar dari Nabi, berarti hadis dari Nabi, jejak dari Nabi. Kalau asar secara umum itu artinya adalah perkataan sahabat atau tabi'in. Faham sekarang? Itu asar. Nah, kalau misalnya ada orang menisbatkan dirinya kepada al-athari misalnya, ma artinya apa? Apakah orang itu karena sering meninggalkan jejak atau gimana? Hmm? Atau orang itu mempunyai efek bekas di lingkungannya atau gimana? Maksudnya adalah al-athari di sini bahwasanya orang tersebut memperhatikan hadis. Gitu. Ya. Kalau pada zaman dahulu mutaqaddimin Ahlus sunnah wal jamaah itu dikenal sebagai ahlul hadis. Ya, ahlul hadis dikenal sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah dikenal sebagai ahlul hadis pada zaman mutaqaddimin pada saat itu. Nah, ahlul hadis adalah ahlul athar. Ya, ahlul hadis adalah ahlul athar. Baik. La yuru alaihi atharus safari. Tidak terlihat padanya bekas efek dari safar. Safar Artinya apa safar? Bepergian. Nah, bedanya safar dengan zahab kalau dalam bahasa Arab kita sering mendengar zihab ya. Yang pernah belajar bahasa Arab zihab. Nah, itu salah. Yang benar adalah zahab. Bukan zahab. Zahab artinya emas. Kalau zahab artinya perihal bepergian, bertolak. Bedanya zahab dengan safar Safar itu bepergian jauh hingga memberikan efek pada tubuh. Ya, itu safar. Adapun kalau zahab, ya itu umum, bisa di dalamnya terkandung makna safar, bisa juga sekadar pergi, seperti saya pergi ke ke gedung itu, itu zahab biasa. Tapi kalau saya pergi ke gedung itu disebut safar nggak mungkin. Ya. Nah, bedanya zahab dengan safar dan perbedaan tersebut nanti akan menimbulkan perbedaan hukum fikih. Misalnya safar itu jaraknya berapa dan berapa. Ya, sebagian ulama menentukan jaraknya 70 km. Kalau ayat Imam nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i mengatakan iya, yang dinamakan safar itu adalah yang dinamakan safar secara adat. Ngerti? Kalau misalnya adat kita menamakan bahwasanya dari Bandung ke Sukabumi adalah safar, yaitu safar. Berarti boleh jamaah dan boleh kosong. Begitu ya. Nah, jadi tidak terlihat dari kondisi zahir orang yang datang tersebut bekas-bekas safar. Karena bekas-bekas safar itu nggak mungkin dia pakai jubah seputih itu. Sementara kita tahu negara Timur Tengah negara padang pasir, di mana-mana pasir berterbangan, pasti ada efek kalau misalnya dia seperti bepergian jauh. Dan juga rambutnya masih bagus, tidak ada bekas-bekas tergelombangkan oleh angin-angin tidak ada. Sementara kan negara padang pasir banyak anginnya, banyak debunya dan sebagainya. Tapi tidak tidak tidak ketahuan seperti itu. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahad. Wala dan tidak ya'rifuhu mengetahuinya. Tadi ada ya'rifuhu dari kata arafa ya'rifu. Kita dengar apa ma'rifat. Artinya apa ma'rifat? Pengetahuan. Ya, Beda ya ma'rifat dengan ilmu apa? Itu dalam usul fikih sebagian ulama ahli kalam atau usul fikih mereka berbeda pendapat. Apa bedanya ma'rifat dengan ilmu? Itu beda-beda. Beda-beda, ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama dan sebagainya. Yang penting ilmu adalah ilmu, ma'rifat adalah pengetahuan. Jadinya ilmu pengetahuan. Ya. Sama dengan fakir dan miskin aslinya sama. Jadi fakir dan miskin. Kalau fakir dari kata apa? membutuhkan ya kan. Kalau miskin tahu kata sakan, tahu kata dormitory, tempat tinggal, asrama. Nah, miskin itu lebih dekat kepada yang tidak mempunyai rumah dan sebagainya, homeless atau semacamnya. Tapi dimutlakan mana yang sama, fakir miskin. Ilmu pengetahuan sama aja udah, nggak usah diributin ya. Tapi bisa juga beda ya, bisa dibedain. Kalau sebagian ulama mengatakan ilmu dan pengetahuan itu beda, ilmu dan ma'rifat itu beda. Kalau ulama misalnya dalam ahli tasawuf mengatakan ma'rifat itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu itu sekadar wacana pengetahuan saja. Adapun ma'rifat mengetahui secara mendalam. Makanya ada tingkatan kan? Hakikat ma'rifat syariat dan sebagainya kan? Nah, begitu. Uh, eh, ya, tadi la, wala ya'rifuhu dan tidak mengetahuinya minna ahadun dari kita seorang pun maksudnya tidak ada seorang pun dari kita tuh kenal sama dia tolong dibangunin tidak ada dari kita satu pun kenal siapa ini orang padahal pada saat itu ya manusia nggak sebanyak pada saat ini maksudnya saling kenal antara satu orang dengan yang lainnya, tetangganya, dan satu desa saling kenal, satu kota saling kenal. Tapi nggak ada yang di antara kita, walaupun di antara kita ada yang pedagang yang sering safar kemana-mana untuk berdagang karena kaum Quraisy, ah, karena sering rihlah untuk berdagang, tapi nggak tahu siapa orang ini. Ini menunjukkan ini orang yang asing. Dari mana orang ini datang? Pasti orang jauh. Tetapi kok seperti itu penampakannya? Seolah-olah dia tidak datang dari tempat yang jauh. Seolah-olah ia orang baru datang dari jarak berapa meter saja. Tapi ternyata tidak ada yang tahu dari kita. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta artinya apa? Sampai, ya. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Bung Hatta, <laughs> artinya apa? Hatta itu nggak tahu dari bahasa apa yang situ ya, saya nggak tahu. Kok yang hatta dalam bahasa Arab artinya sampai. Hatta jalasa. Apa arti jalasa? Duduk. Kita majelis apa arti majelis majelis artinya bisa tempat duduk, ya. Hmm. Tempat duduk. Ya di sini maksudnya tempat duduk bisa berupa kursi, bisa juga area atau tempat seperti majelis masjid ini untuk diduduki oleh orang-orang. Itu majelis, makanya disebut majelis taklim Itu tempat duduknya orang-orang untuk adanya proses KBM. Kegiatan belajar mengajar. <laughs> ya. Jalasah duduk ilah menuju. Hah? berarti di hadapan, di hadapan An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan. faas nada rukbataihi. Nah, ini fa fa fa di sini menunjukkan setelah huruf atau setelah fa ini ada perbuatan setelah perbuatan sebelumnya karena arti fa apa kemudian ya kan ya namanya kemudian itu berarti di antara dua perbuatan ya perbuatan pertama tadi apa duduk di depan nabi kemudian apa asnada rukbataihi asnada artinya apa asnada hmm? apa arti sanat sanad artinya apa ada yang tahu Hmm? Sanat. Ada sanat, ada matan kan kalau dalam ilmu hadis. Sanat itu kan yang uh, uh, menyambungkan, ya kan? Nah di sini faas nada berarti menyambungkan. Maknanya seperti menyambungkan. Kalau misal diartikan di halaman 10 artinya adalah menempelkan ya maknanya sama menempelkan menyambungkan menyentuh dan sebagainya kan? menempelkan Fasnada rukbataihi. Kemudian dia laki-laki itu menempelkan rukbataihi dari kata rukbah. Jadi rukbataihi itu ada dua kata. Yang pertama rukbatain dan yang kedua adalah hi atau huwa. Rukbatain kemudian digabungkan dengan huwa dileburkan menjadi rukbataihi. Huruf nun dihapus. Karena apa? Karena ada domir mudhaf setelahnya. Rukbataihi. <clears throat> Rukbah, rukbah artinya adalah lutut. Tadi asnada menyandarkan dalam kosakata itu. Rukbah artinya adalah lutut. Lututnya dua kan. Kedua lututnya fa asnada rukbataihi. Lihat hi di sini Kembali ke siapa? He di sini kan kata ganti dalam bahasa Arab domir, dalam bahasa Inggris pronoun. Kata ganti menunjukkan ada yang diganti. Nah, kurang kencang. Bagaimana cara mengencangkannya? Ya. Ya, silakan. Sudah? Mereka merasa kurang kencang? Iya. Uh, coba telinga, ini dibesarkan mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Antum merasa udah kencang atau belum? Terdengar dengan jelas? Jelas, mudah-mudahan lebih jelas lagi. Atau mungkin lebih dikeraskan sedikit atau gimana lah caranya? Gimana bisa? Baca bismillah, mudah-mudahan bisa. Ah. Oh, dia kurang kuat ini. Faasnada rukbataihi berarti kedua lututnya. Kemudian dia rukbatai menyambungkan atau menyandarkan di sini makna di sini menyandarkan kedua lututnya. Kita perhatikan di sini ada dua kali penyebutan rukbataihi ya kan. Tapi harus kita membedakan antara hi yang pertama dengan hi yang kedua. Ah. walaupun zahirnya sama he dan he, tetapi isyarat atau tujuannya beda. Fa'asnadah maka dia yaitu malaikat atau orang tersebut, orang asing tersebut menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya. Nya disini kembali ke siapa? Kepada dia. Laki-laki tadi. Ila ke menyambungkan ke rukbataihi, ke kedua lututnya, nya yang kedua kembali ke Nabi Muhammad SAW. Terlihat Tuh lihat berarti di sini bahasa Arab memiliki keagungan tersendiri bahwasanya seseorang jika bisa berbahasa Arab itu dia seperti detektif. Detektif untuk mencari mana kalimat dan tujuannya mana, kemudian tersambung kemana seperti itu. Wa doa ala fakhidaihi. Wa dan Kemudian wadu'a, wadu'a yadu'u ya artinya apa? Ha, menaruh, meletakkan. Kalau dalam ilmu hadis ada hadis maudu' Secara bahasa itu adalah hadis yang diletakkan dengan sengaja. Ditulis berarti sama orang, ditulis, dipalsukan oleh orang. <clears throat> wadu'a dan menaruh kafaihi. Kaf Kaf artinya adalah di sini ada nggak artinya? Kedua telapak tangan kan? kaf artinya kedua telapak tangan. Kalau kaf ini satu satu telapak tangan kan? Nah, kalau kafain bukan kafan tapi kafain dua telapak tangan. Kemudian disambungkan dengan kata ganti hi. Hi di sini artinya dia, nya ya. Kedua telapak tangannya menaruh kedua telapak tangan siapa? orang asing tersebut. Di mana ditaruhnya? Ala fakhidaihi. Di atas fakhidaihi. Fakhid artinya adalah paha, ya. Fakhidain dua paha. Kemudian datang hi di sini, nunnya dihapus. Fakhidaihi kedua pahanya. Nah, masalahnya fakhidaihi ini hi di sini kembali ke orang asing tersebut atau kembali ke Rasulullah yang mana yang benar? Hah? Mau Rasulullah atau, atau kedua orang tersebut? Gimana? Rasul. Menurut sebagian Rasul. Ada yang bilang kembali ke orang itu tadi atau yang mana? Kalau misalnya kita memperturutkan yang tadi rukbataihi ila rukbataihi maka deretannya sama ke Rasul gitu kan. Tetapi ketika saya membaca syarahnya Syekh Utsaimin bahwasanya yang dimaksud dengan hi di sini adalah faqidai hadzal rajul yaitu kedua paha orang asing ini. Walaisa ala faqidai an-nabi dan bukan atas kedua paha Rasulullah bukan. Dan wallahu alam bagaimanapun <clears throat> Eh, bagaimanapun ini salah satu pendapat. Wahada min syiddatil ihtiram kata Syekh Thamin dan bahwasanya hal seperti ini merupakan ihtiram penghormatan yang sangat besar. Mungkin kalau misalnya kita tidak menganggap seperti itu ya. Kalau misalnya ada orang-orang sedang duduk-duduk bareng kemudian tiba-tiba ada orang datang langsung duduk di depannya itu enggak sopan kalau bagi tradisi kita ya. Kalau bagi tradisi kita mungkin beda tradisinya. Nah, dalam kondisi seperti itu tiba-tiba orang asing tersebut berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Nah, ini juga ada isyarat, "Ya Muhammad." Bayangkan, memanggil namanya langsung. Kayak enggak sopan sekali. Enggak sopan sekali. Kenapa enggak memanggilnya Rasulullah? Kenapa enggak memanggil seperti itu? Tujuannya apa? Supaya orang-orang di sekitarnya, para sahabat sekitarnya itu menyangka bahwasanya dia adalah orang memang orang asing atau memang orang badui. Bukan badui, orang badui. <clears throat> Nah, kenapa? Karena orang asing ya tentu bisa diwajarkan. Oh, nggak tahu dia bahwasanya dia Rasulullah misalnya. Nggak tahu bahwasanya dia itu memimpin kita mungkin. Kalau orang Badui juga bisa diwajarkan. Kenapa orang Badui itu kesopanannya tingkat rendah sekali. Seperti di salah satu hadis bahwa saya ada seorang Badui kencing di salah satu sudut masjid. Hmm. Para sahabat kan langsung emosi kan, tapi Rasulullah menahannya. Nah, seperti ini juga supaya apa? Para sahabat mengira, oh ini paling orang Badui. Tapi kok aneh orang Badui kok bersih gini gitu kan? Ya, kayak gharib di, pikiran mereka. Dan ini dan ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan ini. Supaya apa? Supaya para sahabat benar-benar memperhatikan orang ini datang dengan keanehan yang terjadi. Karena jika suatu keanehan datang, perhatian itu melebih daripada sesuatu yang biasa ya kan. Hal yang biasa itu akan diremehkan orang, tapi hal yang di luar kebiasaan itu akan diperhatikan orang. Oleh karena itu ada kaidah khalif tu'raf apa artinya? Kholif itu artinya menyimpanglah, kamu akan terkenal. Iya. Bikin aliran sesat, terkenal nanti. Ngaku sebagai nabi, terkenal nanti. Terkenal bakal terkenal dengan kesesatannya. Nah, ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Karena orang-orang Badui pada saat itu juga ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak memanggil dia ya Nabi Allah, ya Rasulullah tidak, tapi langsung namanya. Dan itu adat atau tradisi kaum Badui. Adapun adat atau tradisi orang-orang yang tinggal di pedesaan atau perkotaan saat itu, yang mana mereka saling berdekatan, bersosialisasi antar sesama, itu mereka memanggil Rasulullah ya dengan Rasulullah atau dengan Nabi Allah. Baik. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbar yakhbiru artinya apa? Mengabarkan. Jadi kabar berasal dari bahasa Arab, khobar. Khobar. Akhbirni, kabarkan tentang aku. Kabarkan padaku. aku, maaf. Wartakan aku. Berikan aku pengetahuan anil Islam. An artinya tentang, perihal Islam. Kasih tahu aku apa itu Islam. Definisikan aku. Kenalkan aku apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Rasulullah. Pertama apa makna Islam? Salima Islamu, salamatan itu asalnya paling asal selamat. Ya, Selamat itu kan lolos. Nah, Islam artinya adalah istislam secara bahasa, yaitu menyerahkan diri, menundukkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya. Secara bahasa itu. Seperti ungkapan salam, assalamualaikum ya. Artinya apa? Semoga keselamatan atasmu. Ucap, ucapan salam itu adalah doa. Ucapan salam adalah doa dan di antara doa terbaik adalah ucapan salam. Mencakup sangat ucapan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Masya Allah. Assalamualaikum artinya apa? Keselamatan atas kalian. Semoga kalian selamat, ya. Kan? Warahmatullah. Semoga kalian dirahmati Allah. Dirahmati berarti diberikan kebaikan, kan? kelebihan dan kebaikan, rezeki. Wabarakatuh. Dan semoga kalian diberkati. Jadi ucapan selamat itu ada apa itu? Ucapan selamat itu uh, urutannya juga sesuai dengan fase kehidupan kita sebenarnya. Coba ketika kita lahir selamat ya, Kalau nggak selamat nggak ada kita sekarang. Selamat, kita keluar dari rahim ibu. Kemudian ketika kita hidup dirahmati nggak setelah kita lahir? Dirahmati kalau nggak dirahmati gimana kita bisa tumbuh tulang-tulang kita dan lain-lain? Nah, diberkati nggak kita? Diberkati. Kalau misalnya nggak diberkati, gimana kita bisa mendapatkan keimanan sekarang? Nggak mungkin. Orang-orang kafir itu tidak ada yang diberkati. Tapi mereka diberi rezeki. Makanya untuk kaum muslimin harapnya kalau salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang kafir mereka diberi keselamatan enggak ketika lahir? Diberi. Mereka diberi rahmat enggak? Diberi rahmat mereka. Rahmat yang umum, rezeki yang umum. Tapi mereka diberkati enggak? Enggak. Makanya untuk kaum muslimin tiga-tiganya kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Tadi al-islam yaitu penyerahan diri. Ada sesuatu kurang dekat? Miknya. Ya. Demikian mengganggu? Ya. Oke. Okay. Masya Allah, lebih besar suaranya. Al-Islam antashhada an la ilaha illallah. Sekarang antashhada. Syahida yashhadu artinya apa? Menyaksikan ya, bersaksi. Nah di sini tashhadu maknanya adalah tuqirru wa ta'tarifu bilisanika wa qalbika yaitu engkau mengikrarkan dan beriktiraf dengan lisan dan jantung qalbu pertama tadi apa berikrar apa arti ikrar menetapkan nah, mendeklarasikan menetapkan kemudian i'tiraf arti dari i'tiraf adalah mengakuan, pengakuan. Jadi menetapkan dan mengakui dengan apa? Dengan lisan dan dengan hati, jantung maksud Maka tidak cukup dengan lisan. Harus juga dengan hati. Dengan perasaan. Karena kalau misalnya dengan lisan saja kaum munafikin pun bisa. Kaum munafikin pun bisa bersyahadat dan sebagainya. Tapi hati mereka tidak. Hati mereka tidak sama dengan lisan mereka. Islam adalah engkau bersaksi an la ilaha illallah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah. La artinya tiada. Ilah artinya maklum, yaitu yang disembah, yang diibadahi kepadanya, Itu ilah. Nah, kemudian setelah ilah ada isim yang dihapus yaitu hak artinya adalah kebenaran yang benar. Jadi tiada ilah yang benar dan berhak untuk disembah illa Allah kecuali atau selain Allah. La ilaha itu negatif kan? Kemudian dengan ada pengecualian illa ditambah negatif lagi. Berarti apa? Hasilnya, konklusinya positif bahwasanya Tuhan uh, ilah yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Nah, yang pertama tiada ilah itu menunjukkan tiada jenis ilah apapun yang berhak disembah. Tetapi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya ber, ber, bersaksi juga Muhammad sebagai Rasul Allah, Rasul artinya mursal. Rasul adalah yang diutus. Dan rasul itu ada dari jenis manusia dan ada dari jenis apa? Jin atau apa? Enggak, jin enggak ada. Dari jenis malaikat. Malaikat juga dari rasul. Jibril rasul bukan? Rasul. Jibril itu rasul kepada rasul. Menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, itu rasul. Allah mengutus Jibril kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu, ya kan? Dan Jibril adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari jenis manusia, nah itu banyak para rasul. Dan yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari jenis jin tidak ada Pak Rasul. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang rasul pun dari kalangan jin, tidak ada melainkan dari kalangan jin hanyalah penyampai Pala hanyalah penyampai kepada kaumnya sebagaimana di surat Al-Ahqaf. Silakan untuk baca dan nanti ada tentang itu. Dan kemudian Muhammad Nabiullah alaihi salam sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang dari bangsa Quraisy dan Quraisy adalah dari golongan atau ya dari peranakan Ismail alaihissalam. Dan tidak ada dari peranakan atau keturunan Ismail satupun Rasul melainkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di antara Ismail hingga ke Nabi Allah Subhanahu Nabi Muhammad tidak ada Rasul di antaranya. Tidak ada. Makanya doa Ibrahim <clears throat> dan juga Ismail dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika Wahai Rabb kami utuslah terhadap mereka yaitu kaum selaku, seorang rasul dari mereka yaitu dari kaumku dari keturunanku yatlu 'alaihim ayatika yang mana dia membaca atas mereka ayat-ayatmu, menunjukimu dengan ayat-ayatmu. Jadi tadi Rasulullah, makna Rasulullah adalah mursal. Kemudian waktu qimus shalah, ya kan? Waktu qimus shalah dan engkau apa? menunaikan salat, qiyam. Mendirikan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Waktu dia zakah dan kau mendatangkan zakat, memenuhi zakat. Watasuma Ramadan dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Watahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Dan engkau berhaji menuju ke bait in jika istata'ta engkau mampu ilaihi menujunya sabila dari segi sabila. Di sini para ulama bukan menafsirkan dalam sabil di sini bukan menafsirkan jalan saja yang tidak ada di tangan melainkan bekal juga merupakan Bekal karena dengan bekal cara pun ada. Kalaupun jalan itu terbentang tapi nggak punya bekal maka sama saja tidak bisa. Dan di sini Rasulullah mengkhususkan haji ini atau ilahi sabila dengan adanya takhid jika engkau bisa engkau mampu menujunya tetapi kok enggak ya waktu kima solah enggak disebut itu waktu tiya zakat kok enggak disebut Waktu sunnah ramadan kok enggak disebut ini atau ilahi. karena haji adalah ibadah yang paling berat di antara kelima itu dari segi penempuhan paling berat. Solat kita bisa di mana saja, ya kan? Zakat juga di berbagai tempat kita bisa. Puasa kita bisa. Mengucapkan syahadat ya bisa di mana-mana. Tetapi haji hanya satu tujuannya dan itu nggak semua orang mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menentukan ini satu ilahi sabila. Kalau misalnya kalian mampu, kalau nggak mampu ya nggak diwajibin atas kalian. Nah, kembali ke syahadat tadi karena itu yang terpenting. Wajib bagi kita untuk mengetahui makna La ilaha illallah Makna syahadat, kegunaannya, fungsinya Dan tujuannya, arahannya kemana Bahwasanya Syahadat, dengan syahadat Dua itu Terbangun di atasnya seluruh amalan Tanpa kecuali Seluruh amalan ibadah Itu terbangun di atasnya Dua kalimat syahadat Oleh karena itu pintu gerbang untuk masuk Islam pertama apa? Syahadat Tidak ada yang lainnya bukan sholat dulu, melainkan syahadat dulu ente. Harus syahadat dulu. Kalau misalnya orang sholat atau zakat dan dia belum pernah bersyahadat, makanya tidak tidak dianggap sebagai orang Islam meskipun zahirnya adalah amalan Islam. Nah, dari mana kok kita simpulkan bahwasanya setiap amalan ibadah terbangun di atas dua kalimat syahadat? Dari mana? Dari dua La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa sirat siratan dari itu? Tadi la ilaha illallah tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Ini menunjukkan keesaan, tujuan penyembahan hanya untuk Allah. Berarti apa? Ikhlas. Ikhlas ya kan? Nah, kemudian Muhammad Rasulullah. Apakah di sini disebut Muhammad wa Isa wa Musa dan sebagainya? Enggak, Muhammad Rasulullah. Menunjukkan kita harus mengikuti berarti ittiba. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Berat ibadah itu ada dua. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba dalam artian mutabiqun lis sunnah, yaitu sesuai dengan sunnah dan tidak berlawanan ataupun menyimpang darinya itiba. Kalau misalnya tadi ikhlas itu berkaitan dengan zahir atau batin? Dengan batin. Dalam, inside. Kalau misalnya itiba berkaitan dengan zahir atau batin? Zahir. Lahir dan batin. Ya. Kalau misalnya dia hanya memperhatikan ikhlas, tapi kemudian mengada-ngada amalannya, itu hanya benar dari segi batin saja. Lahiriahnya kacau. Tapi kalau misalnya dia tidak ikhlas dan amalannya benar secara ritual, sesuai dengan sunnah, maka itu secara lahiriah saja dan itu tidak bermakna. Tidak dinilai. Kenapa? Karena asalnya dari kalbu itu yang lebih penting daripada yang seterusnya Hah? kalau misalnya sudah tidak, ikhlas meskipun amalannya benar selayaknya seperti orang yang sholatnya benar sekali tapi dia tidak ikhlas nggak ada nggak ada nggak ditimbang amalannya bahkan justru sebaliknya yang didapat adalah dosa Hah? karena itu amalan tersebut sholat adalah amalan yang diwajibkan dengannya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru digunakan untuk selainnya. Beda dengan hal-hal yang bersifat muamalah. Hmm? Seperti berdagang, itu biasa berdagang memuamalah. Kalau kita mengharapkan uang, yaitu tidak ada dosa sama sekali. Dan semua orang ber, ber, beramal ya ber, bermuamalah atau berdagang ya mengharapkan uang. Gak mungkin mengharapkan yang lain. Tetapi jika diniatkan ibadah, maka di sini ibadah di sini bukan ibadah yang mahdu atau bukan ibadah yang murni tadinya. Tidak seperti sholat, tidak bisa disamakan dengan sholat. Orang misalnya zakat dimaksudkan untuk ria, untuk pujian manusia. Zakat itu aslinya adalah suatu amalan ibadah, ritual ibadah yang diwajibkan dengannya mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika digunakan untuk selainnya atau bercampur dengan selainnya dan percampuran tersebut berefek terhadap hatinya, maka kalau dari awal seperti itu batal amalannya. Batil. Dan rusak dan batil. Baik. Dari tadi sudah difahami syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Baik. Uh, kemudian kalau misalnya seorang bersyahadat secara zahir kita melihat seseorang bersyahadat, apa kita menghukumi sebagai orang muslim atau tidak? Wajib bagi kita untuk menghukuminya sebagai orang muslim dan kita bermuamalah dengannya sebagaimana muamalah kita kepada orang muslim. Dan juga kita menuntunnya agar dia berislam sebagaimana Islamnya orang muslim dengan manhaj yang sahih. Tetapi jika kita mendapatkan ketika orang yang bersyahadat tersebut yang tadinya kafir, dia itu dalam keadaan terjepit. Nah, dalam keadaan terjepit, misalnya dalam peperangan, kita udah menjepitnya, hampir dia kita kita bunuh, dia tiba-tiba bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita menyangka bahwasanya syahadatnya dia itu adalah syahadat taqiyah. Yaitu apa? Takut. Hmm. Rasa takut saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah membunuhnya? Tidak. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu hadis siapa? Usama bin Zaid bahwasanya dia membunuh orang yang telah bersyahadat dan dia mempunyai zon apa zon ini persangkaan dan persangkaan itu memang kuat sebenarnya memang kuat karena udah terpaksa kepepet bersyahadat wah ini pasti nih orang nih pengen nyari selamat aja ini bukan pengen nyari keislaman tapi ternyata dibunuh dan Rasulullah tidak menyepakatinya tidak setuju dengan itu tidak setuju dengan itu melainkan biarkan dia bersyahadat dan bermuamalah sebagaimana dengan kaum muslimin adapun kemudian jika dia menjadi orang munafik misalnya maka itu urusan nanti dan juga orang munafik itu tidak diperangi dengan senjata. Ya. Justru yang dengan senjata itu orang yang jahil kafir. Tapi orang munafik itu diperangi dengan apa? Dengan hujah dan dengan bayan, dengan penjelasan, dengan lisan. Ya. Karena susah orang munafik itu, berkelitnya bisa. Susah. Dan juga susah juga bagi kita kalau kita bilang munafik susah juga kan susah baik dan hadir Usamah tadi menunjukkan bahwasanya orang yang bersyahadat ketika sudah terjepit seperti itu itu tidak dibunuh tidak dibunuh melainkan wajib untuk di eh, bahasa Jawanya dititani dititani itu apa tuh Ini di Jawa bukan? Jawa Barat ya. Di titiknya itu seperti diamati, diamati. Diamati benar-benar gerak-geriknya, tingkah lakunya. Jangan sampai dia ini berdakwah atau enggak nih. Kalau misalnya ternyata dia sedang berdakwah pura-pura gitu dan ternyata dia melakukan amalan yang memurtadkan dirinya dan kita yakin bahwasanya oh ini kemarin pura-pura dan sekarang dia telah melakukan ritual yang telah mengeluarkannya dari agamanya. Berarti dia ini bohong ini. Nah, maka kita bermuamalah dengannya sebagaimana bermuamalah dengan orang murtad. Orang murtad itu wajib untuk diminta pertaubatannya untuk kembali pada Islam. Kalau misalnya tidak mau dia, sebagian ulama dalam waktu tiga hari, sebagian ulama mengatakan seperti itu, maka dibunuh orang murtad itu dibunuh orang murtad asalnya dibunuh dalam hukum Islam. Tak, saya tidak berbicara tentang hukum yang lainnya. Dalam hukum Islam orang murtad itu asalnya dibunuh setelah diminta bertaubat kembali kepada Islam. Jangan langsung dibunuh tapi sebelum bertaubat, sebelum diminta bertaubat tiba-tiba dibunuh itu nggak boleh malah. nggak boleh. Oke. Okay. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kola eh, sodakta Orang asing tadi berkata sodakta Engkau telah benar Gimana coba Engkau telah benar ya Ya Muhammad Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu Fa'ajibna Fa tadi artinya apa? Maka atau kemudian Ajibna Kami ter terheran ya dan semacamnya terheran-heran Aluhu dia ber, bertanya pada Nabi wa yusaddiquhu dan setelah Nabi menjawab dia membetulkannya kalau anak bertanya kepada antum mas antum orang mana orang Bandung ah antum benar aneh ya kan? mas dia orang mana juga dia orang Bandung ah antum benar apa tujuannya Oke, okay, kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Masih bertanya lagi ya. Maka kabarkanlah padaku perihal iman. Tadi tentang Islam, sekarang iman. Kalau misalnya antum ditanya, apa apakah Islam itu? Ya jawab dengan ini. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ila sabila. Jawab itu ke orang kafir, enggak ngerti mereka. Iya. Jawab dengan yang tadi definisi. Islam itu ini. Ya sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa juga dengan jawaban lain. Kemudian apa itu iman? Iman amanu yuminu apa artinya? Mempercayai bisa. Meyakini dengan kepercayaan. Itu bisa. Itu secara bahasa artinya. Dan iman dengan Islam itu dalam satu kondisi sinonim, dalam satu kondisi lainnya bukan sinonim. Apa sinonim sama antonim beda kan? Hah? Sinonim sama antonim itu antonim kan? Eh, iya, sinonim sama antonim adalah antonim ya. Sinonim persamaan kata, antonim lawan kata berarti lawan. Iya. Sinonim persamaan kata. Ya. Nah, iman dan Islam jika dipisahkan dalam konteks yang berbeda atau dalam teks yang berbeda, maka Islam dan iman satu makna. Adapun jika dalam satu konteks atau dalam satu teks yang berbeda yang sama, maka iman itu lebih dekat kepada amalan yang bersifat batin Adapun Islam lebih dekat kepada amalan yang bersifat zahir atau lahir. Gitu. Itu arti dari iman. Fakhbirni al iman Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman Qala antum mina Engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Ketika Rasulullah berkata begini, di depannya malaikat ya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi dan kau beriman kepada qadar Allah baik atau buruknya. Baik atau buruknya. Pertama antu billah. Antu billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditunaikan dan dipenuhi oleh setiap orang beriman tanpa kecuali. Bahwasanya orang yang beriman kepada Allah yang paling pertama adalah iman terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud di sini maksudnya adalah eksis, ada. Allah itu ada. Adapun misalnya ada orang yang membangkang, tidak mengakui bahwasanya Tuhan itu ada. Nah, bahkan mengaku dirinya Tuhan misalnya. Tidak mengakui Tuhan itu ada tapi mengaku dirinya Tuhan. Berarti dirinya nggak ada berarti ya. Nah, itu jahat atau pembangkangan seperti ini sebenarnya beda luar, beda dalam. Luarnya seperti itu, dalamnya beda sebenarnya. Dalamnya dia sebenarnya ada hati kecilnya mengklaim atau mengakui bahwasanya Allah itu ada. Karena apa? Karena asalnya itu fitrah. Pengakuan makhluk Allah dengan keberadaan penciptanya itu fitrah. Baik yang berakal ataupun tidak. Ya baik binatang ataupun manusia. Uh, baik hewan maupun lainnya. Manusia itu hewan sebenarnya, karena hewan itu berasal dari bahasa Arab. Artinya ia memiliki hayat, hewan, Memiliki kehidupan. Jadi antum semua hewan, hewan, hewan, semuanya hewan. Semua yang hidup adalah hewan sebagaimana binatang dan juga manusia. Dan semuanya berikrar sebenarnya adalah berikrar sebenarnya mereka adalah yang diciptakan. Itu sudah fitrah. Fitrah berarti apa? Asal. Asal kembali ke mula. Asal penciptaannya. Itu fitrah. Asal penciptaannya apa? Mengakui Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad alimta ini menghikayatkan perkataan Nabi Musa. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi Di surat Al-Isra. Laqad 'alimta, engkau telah mengetahui. Di sini ada tulisan laqad, lam dan qad. Dua-duanya adalah adat atau perkakas alat untuk apa? menguatkan. Ada dua penguatan. Laqad kamu benar-benar sangat mengetahui itu artinya. Laqad 'alimta ma anzala haula bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut illa rabbus samawati wal ard kecuali pencipta atau pemelihara langit dan langit-langit dan bumi sebagai <coughs> basair bukti yang nyata bayyinah. Musa berkata seperti itu itu menunjukkan Fir'aun yang dihadapannya adalah orang yang sebenarnya sangat mengetahui bahwasanya ada Rob Tuhan itu ada dan itu ditunjukkan oleh Allah dan kita sekarang tinggal mengimani tinggal percaya bahwasanya anak buahnya Firaun tuh ada sekarang dan mereka bersifat seperti itu mereka benar-benar tahu bahwasanya Allah itu ada meskipun lisan mereka berkata lain kita meyakini hati mereka berkata lain daripada lisan mereka. Makanya dikatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ini ayat di surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha dan mereka mengingkarinya was wastaiqanatha sedangkan mereka meyakininya. Jadi mengingkari apa yang diyakini dan meyakini apa yang diingkari. Gak ada yang lebih bodoh dari ini kan? Tapi sebabnya apa? Dua. Zulman wa uluwa. Itu sebabnya. Zulm, zolim, lalim, wa uluwa. Dan masa tinggi. Itu sebab pengingkaran terhadap roh. Itu sebabnya. Oleh karena itu orang-orang ateis kita dapatkan rata-rata itu orang-orang yang sombong sebenarnya mereka. Orang-orang yang sombong. Pernah di suatu kelas pernah saya cerita atau enggak diceritakan atau enggak kemarin di suatu kelas yang muridnya anak-anak kecil semua itu ah, kemudian ada guru seorang ateis berkata kepada para murid anak-anak oh, anak kecil semua ya anak-anak apakah kalian melihat apa namanya pulpen apa sih namanya spidol iya melihat Pak Guru kata dia Berarti spidol itu ada. Kemudian papan tulis. Anak-anak, apakah kalian melihat papan tulis ini? Lihat, saya lihat Pak Guru, kita lihat. Berarti papan tulis itu ada. Anak-anak, apakah kalian melihat Tuhan? Kali kita nggak melihat Tuhan. Berarti Tuhan nggak ada. Kemudian ada anak diri. Teman-teman, apakah kalian melihat otaknya Pak Guru? Enggak melihat. Berarti otak Pak Guru nggak ada. Nah, ya, Orang-orang mengingkari bahwasanya sesuatu yang bisa dilihat eh, itu ada. Yang nggak bisa dilihat berarti nggak ada. Sementara mereka tahu adanya angin, ya kan? Ya enggak? Nah, begitu juga berkaitan dengan dilihatnya Allah di dunia. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Tidak bisa. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Rob kepada Allah melainkan untuk melihatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas apa? Lantaroni. Kamu nggak akan melihatku. Engkau tidak akan melihat. Meskipun setelahnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk berdiri di suatu tempat. Baik. Apakah Allah bisa melihat dunia? Tidak bisa. Itu akidah sunnah wal Jamaah. Kalau akidah Mu'tazilah menafikan sama sekali Allah tidak bisa dilihat di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada bisa. Secara mutlak semuanya. Kalau akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah apa? Allah bisa dilihat di akhirat tapi dengan penglihatan kolbu. Wallah alam gimana itu? Gimana? Melihat dengan hati, ya. Allah alam. Tapi yang sahih adalah Allah bisa dilihat di akhirat sebagaimana dari dalil yang di kita tahu dari Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas mengatakan bahwasanya kalian akan melihat Robmu sebagaimana kalian melihat ha, ah, bulan di saat ini. Begitu. Nah, kemudian konsekuensi dari beriman kepada Allah yaitu mengesahkan Allah dari segi rububiyah. Mengimani Allah bahwasanya Allah yang menciptakan semua ini, memelihara semua ini, mengatur semua ini, Kemudian konsekuensi ketiga bahwasanya konsekuensi ketiga dari beriman kepada Allah adalah mengesahkan Allah dari segi ibadah. Berarti tidak berbuat syirik sedikit pun, baik itu syirik kecil, kecil ataupun syirik besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik Layak kan? la yaghfiru ayyushraka bihi, bakal diampuni orang yang, berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma dan dia akan atau bisa mengampuni selain dari kesyirikan itu bagi yang dia kehendaki. Ya ulama di sini berbeda pendapat. Apakah syirik kecil termasuk terhadap yang tidak bisa diampuni sama sekali atau syirik kecil termasuk dosa yang mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pelakunya tidak bertaubat. Gambarnya dapat gak? Misalnya seseorang di muka bumi, seorang muslim, dia pernah berbuat riya, ya. Riya itu syirik kecil. Tetapi Allah berfirman yang maknanya Allah tidak akan memaafkan dosa kesyirikan, ya kan? Di sini umum, tetapi dosa selain kesyirikan itu masih Allah mungkin memaafkan bagi yang dikehendaki. Nah, di sini syirik kecil para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil masih mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pelakunya tidak bertaubat selama hidup di dunia. Tapi kalau syirik besar sudah bersepakat yang dimaafkan karena kafir. Karena kafir, kalau syirik kecil tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam. Nah, ulama lain juga mengatakan minoritas mengatakan bahwasanya syirik kecil termasuk dalam ancaman ini. Yaitu seorang berbuat riya sedikit dan dia tidak membersihkan hatinya, tidak bertaubat hingga akhir hayatnya. Meskipun sedikitnya itu, maka itu tetap dihitung sebagai dosa dan tidak akan diampuni. Alhamdulillah. Bagaimanapun perbedaan pendapat ulama ini ada yang mengambil yang kedua, ada yang mengambil yang pertama. Kedua atau pertama, yang terpenting kita tetap harus waspada dari godaan syir kecil karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa paling tidak ditakuti dari umatku ini adalah apa syirik kecil karena sulitnya karena sulitnya. Kemudian konsekuensi berikutnya dari beriman kepada Allah adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya itu harus dengan sisi yang sesuai dengan Rabb Azza wa Jalla dan itu ada pembahasan yang sangat panjang yang mana pembahasan tersebut berkaitan dengan ahlul kalam nantinya dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah, dengan Syiah, dengan Khawarij, dengan semuanya dan dengan qadariyah, dengan jabariyah. Semuanya berkaitan dengan asma wa sifat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau wafat pada tahun 728 konsentrasi terhadap akidah itu sangat uh, besar beliau. Mayoritas kitab yang ditulisnya itu berkaitan dengan akidah dan mayoritasnya adalah bantahan terhadap aliran-aliran e, sesat dan mayoritas pembahasannya berkaitan dengan asma wa sifat. Bayangkan Ibnu Taimiyah membantah satu orang Imam Ar-Razi dan Al-Amili dan Al-Ghazali dalam hal asma wa sifat dan ketuhanan itu cuma satu judul tapi nyampe sebelas jilid. Hanya membantah mereka, membantah mereka saja. Dan itu baru satu judul. Ada judul lainnya, 10 jilid. Membantah orang yang sama. Ada judul-judul lainnya dan seterusnya. Makanya kalau, kalau kita membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu agak berat sebenarnya. Agak berat meskipun diterjemahkan. Agak berat. Oke, kemudian beriman kepada setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Antuk minabilahi beriman kepada malaikat. Malaikat di sini disebutkan sebelum rasul dan sebelum kita. Kenapa? Kenapa disebutkan malaikat sebelum rasul dan sebelum kita? Karena malaikat itu adalah alam gaib. Kalau rasul bagi manusia, kalau Rasul bagi manusia adalah alam nyata dan juga kitab. Alam nyata. Kaum muslimin, Al-Qur'an kita ada kan? Nyata. Dan Rasul para sahabat melihat Rasul. Adapun malaikat itu sejatinya alam gaib bagi kita. Dan asal dari keislaman itu paling pertama apa? Beriman kepada yang gaib. Makanya dalam surat Al-Baqarah Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang paling pertama ya kan? Yang paling pertama. Beriman kepada Allah itu beriman kepada ghaib. Ya enggak? Karena Allah di kita ghaib. Enggak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenapa? Seringkali di Al-Qur'an Allah disandingkan dengan yaumil akhir. Beriman kepada Allah disandingkan dengan beriman pada yaumil akhir. Ya kan? yumir billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Karena dua-duanya baik bagi kita. Dan itu juga bisa memotivasi orang yang membacanya untuk bersemangat dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya kan? Itu motivasi bagi kita. Allah yang memberi pahala, Allah yang memberi balasan. Kemudian al-yaum al-akhir. Hari akhir nanti. Itu juga memotivasi kita bahwasanya kelak akan ada balasannya. Maka itu hikmah dari penyebutan Allah dan yaumil akhir di sering di ayat-ayat Al-Qur'an. Al-malaikat diciptakan dari cahaya dan mereka tidak membutuhkan makan ataupun minum. Beriman kepada malaikat melazimkan atau berkonsekuensi pertama beriman terhadap nama-nama yang kita ketahui namanya. Adapun jika kita tidak mengetahui namanya, maka kita tidak membuat nama-nama khusus untuk malaikat. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita bilang malaikat itu angel, itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Karena angel itu berkaitan juga dengan keyakinan kufur. Bidadari kan? Dan bidadari perempuan. Malaikat disifati sebagai perempuan dan itu tidak boleh. Ngerti kan? Itu barat Barat mensifati malaikat sebagai perempuan. Dan itu keturunan ya-, Yahudi dan Nasrani seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mengimani amalan-amalan tiap mereka yang telah di, dikhabarkan kepada kita. Jika kita tahu, kalau misalnya kita tidak tahu ya tidak berdosa juga karena tidak kita tidak diwajibkan untuk mengetahui segala hal. Baik, itu dua konsekuensi dari beriman kepada malaikat. Kemudian setelah malaikat adalah kitab-kitabnya. Dan kitab artinya adalah sesuatu yang termaktub. Bisa. Kitab secara bahasa artinya adalah sesuatu yang terkumpul. Karena di dalam kitab tersebut terkumpul kalimat-kalimat. Ya enggak? Atau sebuah kalimat. Dalam kitab terkumpul pintu-pintu, bab-bab, kan? Dalam bab-bab terkumpul berbagai paragraf. Dalam paragraf terkumpul berbagai kalimat. Dalam kalimat terkumpul berbagai kata. Dalam kata terkumpul berbagai huruf. Jadi dalam satu kitab, kenapa disebut kitab? Karena terkumpul. Di dalamnya terkumpul berbagai itu semua. Kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya. Dan yang kita ketahui adalah ya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan Suhufi Ibrahim dan Suhufi Musa itu yang kita tahu Adapun selain itu ada, namun kita tidak bisa mengarang siapa-siapa nggak tahu. Kita hanya mengimani apa yang dikabarkan kepada kita, begitu saja. Dalilnya adalah kana nasu ummatan wahidah, fa ba'atha an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Karena nasu umat wahidah. Dulu manusia sejak Adam itu adalah umat yang satu. Maksudnya tidak berselisih, tidak ada percekcokan, perceraian dan semacamnya di antara mereka. pun nabiyyi, maka Allah pun mengutus para nabi. Nah, mulai dari situ ketika ada percekcokan, perkelahian, perselisihan, diutuslah para nabi sebagai apa? Mubashirin wa munzirin. Yaitu sebagai orang-orang yang memberi kabar gembira, bushro, dan orang-orang yang memberi peringatan. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi jadi kalau jadi dai jangan hanya menjadi mubashirin, yaitu memberi kabar gembira aja. Orang bakal apa? Bakal berleha-leha, bakal meremehkan dosa-dosa. Tetapi juga jangan hanya munzirin saja. Kerjanya apa? mentahdir orang, melarang orang, nggak boleh begini, boleh begini, menakut-nakuti orang saja. Tapi juga bushro berikan kepada orang. Supaya apa? Supaya mereka nggak lari ketakutan. Jadi harus adil antara keduanya, antara mubashir dan antara mundir. Wa anzala kitab dan Allah menurunkan bersama dengan mereka apa? Kitab. Nah, itu khusus untuk para rasul. Dan eh, Rasul pertama Siapa Rasul pertama? Hah? Ada yang tahu? Nabi siapa? Pilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris atau Nabi Muhammad mana? Hah? Atau sebelumnya berapa jumlah nabi dan rasul? Enggak tahu? Tak terhitung. Ada sebuah hadis dhaif diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ketika Abu Dzar bercengkrama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Ahmad. Di dalam Musnad Ahmad ada tiga hadis yang berbicara tentang jumlah Rasul tiga hadis dan jumlah Nabi dua hadis. Yang berbicara tentang jumlah Nabi dua-duanya dhaif yang berbicara tentang Nabi menunjukkan bahwasanya Nabi ber, berjumlah 124 ribu. Kalau Rasul berjumlah 315. Itu dalam tiga hadis Rasul berjumlah 315. Dua hadis dhaif, satu hadis sahih. Berarti wallahu alam yang baru anak pribadi ketahui yang patut dipercaya bahwasanya jumlah Rasul sesuai dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan juga disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disepakati oleh Imam Al-Zahabi ketika mentaftish atau memeriksa Al-Mustadrak dan disahihkan oleh sebagian ulama kontemporer bahwasanya hadis tersebut sahih berarti Rasul berjumlah 315. Adapun Nabi lebih dari itu. Yang dari hadis sahih 124 ribu. Namun hadisnya lemah, bahkan lemah jiddan, dhaif jiddan, lemah sekali. Sehingga tidak bisa dijadikan sebuah sandaran dalam bidang akidah karena ini berkaitan dengan akidah bukan hukum, ah, bukan bukan adab dan sebagainya, berkaitan dengan akidah. Yaitu keyakinan berapa jumlah rasul, apa berapa jumlah nabi. Berarti jumlah rasul 315. Jumlah nabi wallahu alam. Yang pasti lebih banyak jauh lebih banyak dari itu. Nah, sekarang Rasul pertama siapa? Nabi pertama sepakat Nabi Adam ya. Enggak ada yang bilang Nabi Muhammad di sini alhamdulillah. Nabi Adam. Nabi pertama. Sekarang rasul pertama siapa? Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena tadi ayat tadi bahwasanya setelah Nabi Adam itu tidak ada perselisihan, namun ketika hari perselisihan barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul, sebagai mubashir dan munzir. Jadi Nabi Nuh itu adalah rasul pertama dan sebelumnya adalah Nabi Adam. Adapun jika dikatakan bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Idris, maka ini salah. Maka ini adalah salah meskipun keyakinan kita sebelumnya Adam, Idris, Nuh, Soleh dan sebagainya. Tapi yang sahih bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul pertama Kita sampai mana tadi? Beriman kepada kepada Rasul Sahih beriman kepada Rasul Kitab udah tadi ya Kemudian beriman kepada Rasul Sebagaimana yang tadi kita katakan Dan di antara para Rasul Ada lima yang dinamakan sebagai Ulul Azmi Kalimat tersebut yang pertama adalah siapa? Nuh Ibrahim Kemudian Musa, Isa dan Muhammad Nah dari kelima tersebut yang terpilih ada dua Sebagai Khalilullah, kekasih Allah Yaitu Ibrahim dan Muhammad Dari Ibrahim dan Muhammad itu Mana yang lebih Allah pilih paling tinggi Nabi Muhammad alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam. Tuannya anak Adam. Maksudnya paling tinggi derajat. Dan lafaz sayyid bisa dimutlakan pada rasul, bisa dimutlakan pada khulafaur rasyidin, pada imam, pada ulama, pada majikan juga boleh. Bahkan pada Allah juga boleh karena salah satu nama Allah adalah As-Sayyid. Cari di kitab-kitab nama Allah salah satunya adalah As-Sayyid. Dan cari artinya apa? silakan dicari di rumah masing-masing mudah-mudahan ketemu. Kemudian setelah beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Oke, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum Terus gimana? Nah, bagaimana kamu bisa kufur terhadap Allah? Padahal tadinya apa? Wa kuntum amwata. Dulunya fase kamu itu mati, mayit ya kan? Tadi nggak ada kalian itu. Dan ketiadaan itu kan seperti mayit, nggak ada. Wa kuntum amwata. Fase kita dulu apa? Mayit. Di perut ibu. Atau sebelumnya kita nggak ada kan? Tsumma Kemudian dia menghidupkanmu fase kedua, kehidupan duniawi. dia dimatikan lagi kan? Ya kan? Dimatikan lagi setelah kehidupan duniawi pasti dimatikan. Kullu nafsin kotul maut. Mati. Dan mati, kematian kedua ini masuk ke dalam alam mana? Alam barzah. Nah, kemudian setelah mati dihidupkan lagi, dibangkitkan. Nah, ini baru masuk ke al-yaum al-akhir. Disebut al-yaum al-akhir karena masa paling terakhir dalam fase manusia, hidup dan mati manusia. Itu disebut. Jadi yang dimaksud al-yaum al-akhir itu adalah setelah dibangkitkannya manusia dari kematian barzah Alam barzah. Berarti alam kubur adalah alam barzah. Kemudian beriman kepada hari akhir mengharuskan kita untuk mengimani, mempercayai terjadinya dan mempercayai hal-hal yang tersirat atau tersurat dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah berkaitan dengan kejadian-kejadian di hari akhir. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada kepada Al-Qadar, beriman kepada Al-Qadar, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala baiknya ataupun buruknya. Beriman kepada qadar itu mengharuskan kita untuk mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal secara global maupun terperinci. Jadi tidak hanya global dan tidak hanya terperinci, melainkan semua hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu bikulli syai'in atau wa huwa bikulli syai'in alim dan dia terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Oke, ini secara global. Kemudian secara terperinci ada firman Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu dan baginya apa yang dia miliki kunci-kunci gaib yang tidak diketahui kecuali oleh dia wa ya'lamu ma fil barri wal bahr dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha dan tidaklah jatuh seuntai atau sehelai daun pun kecuali dia mengetahuinya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang terperinci bahkan yang tersimpan di dalam hati. Dan juga kita wajib beriman bahwasanya segala yang ditakdirkan ini telah tercatat ter, tercatat di Lauh Al-Mahfuz Lauh itu seperti kalau misalnya kita lihat di zaman kerajaan, ah, ketika ada pengumuman kan ada semacam atau ya, terus digulung dan semacamnya itu, ah, di atasnya ada tulisan itu namanya lauhah kalau dalam bahasa Arab. Namun kita sifat dari lauh ini wallahu alam seperti apa? Apakah dia terbuat dari ini dari itu kita tidak boleh mentakwilnya karena tidak dikabarkan tentangnya. Bagaimanapun telah tercatat dan telah ditakdirkan semua yang ada di muka bumi ini dari kejadian-kejadian. Kemudian kita juga wajib beriman bahwasanya setiap atau segala kejadian di muka bumi ini itu tidak akan terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama kehendak kauniyah, yang kedua kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hendaki dari perkara-perkara yang bersifat penciptaan dan kehendak umum. Misalnya orang kafir membangkang, itu masuk ke dalam kehendak Allah secara kauniyah. Tetapi kehendak syariah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala apa yang ia cintai, apa yang ia sukai. Seperti misalnya orang orang manusia harus menyembah kepada Allah. Nah itu berarti Allah menghendaki mereka untuk menyembah Allah. Namun apakah selalu terjadi? Tidak selalu terjadi. Tidak selalu terjadi pada setiap manusia. Itu kehendak Allah dengan kehendak Allah terbagi menjadi dua permasalahan tadi. Sebagian orang atau beberapa orang membuat sebuah kelompok yang dinamakan sebagai kodaria. Apa arti kodaria? Dari kata kodar, kemampuan, menghendaki. Kodaria ya, itu adalah suatu kelompok yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki takdir sendiri tanpa ada urusan atau tanpa ada pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini mengingkari qadar. Jadi manusia memiliki kehendak sendiri dan kehendak tersebut bukan ciptaan Allah. Jadi Allah tidak tahu apa yang kita lakukan nanti besok. Nah, Ini kufur seperti ini. Bisa menjurus kepada kekufuran. Lawan dari Qadariyah adalah Jabariyah. Jabariyah dari kata Jabaro artinya pemaksaan. Lawannya Qadariyah tadi. Kalau Jabariyah apa? Apa propagandanya? Bahwasanya setiap manusia itu ibarat apa ibarat wayang yang digerak-gerakan oleh dalang tanpa memiliki kehendak dan sebagainya. Perlawanan mereka berdua dan kedua-duanya batil. Kedua-duanya batil. Qadariyah dan Jabariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kehendak manusia. Ya, Allah menciptakan manusia dan perbuatan-perbuatannya. Namun manusia juga diciptakan oleh Allah kehendak sehingga manusia memiliki ikhtiar dan pilihan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan sesuai dengan keinginan manusia. Tapi kehendak manusia tidak lepas dari kehendak Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati kehendaknya terhadap keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah telah berkehendak. Jadi kehendak manusia, kehendak hewan, semuanya itu tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk ke dalam kehendak yang bersifat kauni. Setelah itu <clears throat> bertanya lagi, qala fa anil ihsan maka kabarkan aku tentang ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah Fa'in lam takun tarahu Fa'innahu innahu ihsan makna asalnya ihsan seperti hasan artinya baik kan hasan artinya bagus baik Ihsan artinya berbuat baik atau memperbaiki. Itu secara bahasa. Nah, sekarang ihsan didefinisikan di sini secara syariat oleh Rasulullah SAW. Jadi derajat di sini pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan adalah derajat tersempit dalam artian ia derajat yang paling ketat dan paling jarang dicapai oleh manusia. Manusia Islam banyak, tapi yang beriman lebih sedikit daripada yang berislam. Dan yang berihsan itu lebih sedikit daripada yang beriman apalagi yang berislam. Oleh karena itu derajat ihsan adalah derajat tertinggi. Nah, ihsan didefinisikan oleh Rasulullah SAW sebagai anta'budallaha ka'annaka tarahu. Derajat pertama. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya seolah-olah engkau melihatnya. Jadi adanya penghadiran hati ketika beribadah. Ada penghadiran hati dan seolah menyaksikan di hadapannya adalah penguasa, tidak di hadapannya adalah raja langit dan bumi. Yang kedua, fa'ilam takun tarahu dan jika kamu belum bisa merasa begitu, merasa maksudnya melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Nah, jadi belum bisa membayangkan di hadapannya itu Allah benar-benar. Belum bisa, belum sampai ke situ, tapi yang terpenting di hati saya meyakini bahwasanya Allah sedang melihat saya beribadah. Begitu. Kalau misalnya derajat pertama tadi meyakini atau seolah-olah menyaksikan Allah di depannya, itu pasti di hatinya ada keyakinan Allah sedang melihatnya. Tapi kalau yang derajat kedua, itu memang yakin Allah dia sedang melihatnya, yakin Tapi dia tidak bisa membayangkan seolah-olah dia sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut terkadang bisa dirasakan dan terkadang tidak sesuai dengan kadar iman kita saat itu al yazid wa Iman itu ber, bisa bertambah dan bisa berkurang. Insya Allah kita teruskan next week ya. Oh, bukan next week. Tiga pekan lagi insya Allah untuk uh, berikutnya masih di hadis kedua dan belum kita baca selanjutnya dan mudah-mudahan kita akan punya kitab khusus untuk ini sehingga bisa rutin masing-masing punya pegangannya. Moga-moga bisa seperti itu ya. Tapi jika ada yang ikhwah atau akhwat mau bertanya dan saya usulkan sebenarnya memang kajian kita itu antum galakkan di area e, Bandung dan sekitarnya. Nah, supaya apa? Supaya kaum atau golongan umum, keumuman kaum muslimin itu ketika mereka mengkaji itu punya pegangan kita. Mental orang yang mengkaji kita dengan mengkaji tematik itu beda mentalnya beda. Orang yang mengkaji tematik saja, bagi sebulan sekali saja datang, ah, sebulan sekali saja datang, itu lupa apa yang dikaji. Tapi kalau punya kajian kita rutin, dia tahu apa yang dikaji. Ah, sehingga ketika membaca dia bisa belajar. Seperti di sekolah, seperti beda beda antara mental akademik yang rutin dan tahu apa yang dipelajari dengan mental yang belajar kadang-kadang aja. Beda. Makanya itu perlu digalakkan seperti ini. Gak mesti harus di pesantren. Tapi kalau bisa buat pesantren nggak apa-apa. Tapi nggak mesti harus di pesantren. Tapi ikutlah sedikit-sedikit format pesantren. Ya, seperti itu. Musuh-musuh Islam itu sudah mulai menyeruak kemana-mana. Masjid-masjid mulai dikuasai sedikit-sedikit, demi sedikit Sementara yang diajarkan itu bukan kebenaran. Kalau misalnya kita masih malas-malasan misalnya telat atau misalnya nggak mau datang atau menunggu sampai misalnya guru besar dulu baru datang dan sebagainya sampai kapan sementara orang yang besar dan semacamnya itu tidak banyak tapi musuh kita yang banyak kalau kita menunggu-nunggu saja menunggu sampai misalnya yang dari Saudi datang ke sini baru hadir itu sampai kapan kita bisa maju oleh karena itu galakkanlah kajian kita milikilah kajian pegangan, kita pegangan dan juga untuk pekan depan mudah-mudahan ada kita pegangannya sehingga masing-masing bisa tahu apa yang dipelajari dan tidak cuma mencatat di kitab catatan habis itu pulang lupa dan sudah tidak ada lagi dan kemudian merasa sudah ngaji merasa sudah ngaji padahal itu efek dari kajian tidak ada tidak ada efek dari kajian. Itu hanya saran dari saya pribadi dan mudah-mudahan direalisasikan oleh beberapa ikhwan juga beberapa akhwat di kota Bandung ini karena Syiah sudah mulai merebak. Kalau misalnya kita masih begini-begini aja, tidak ada pegangan, kita kalah sama mereka. Yang kita butuhkan sekarang hari ini, yang paling pertama kita butuhkan adalah semangat mencari ilmu dan tetap semangat untuk beramal soleh. Bukan yang kita cari adalah paranoid dan rasa takut berlebihan terhadap syiah. Tidak, kita kuat dengan ilmu dan amal. Kita kuat dengan itu. Kan? Kita bukan kuat dengan kekerasan, bukan. Kita kuat dengan ilmu dan dengan amal. Karena kalau misalnya dengan ilmu kita bisa membantah mereka. Kalau misalnya dengan amal kita bisa semangat melawan mereka. Tapi kalau misalnya tidak punya ilmu, hanya semangat saja. Nanti kalau ketemu dengan orangnya bisa-bisa kita yang kena syubhat. Tapi kalau misalnya kita punya ilmu tapi tidak semangat beramal, nanti ketemu orangnya kita diam aja. Makanya ilmu dan amal itu dua puncaknya atau dua dasarnya basicnya tingkatkan dari sekarang. Musuh-musuh kita sudah berilmu tapi ilmunya syubhat dan juga mereka sudah beramal kemana-mana. Tapi kalau kita masih macam-macam, ya siap kita dihancurkan. Belum lagi keturunan-keturunan nanti. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan atau kita tutup atau gimana? Ya, silakan, Mas. Ya. Yeah. itu alasannya. Uh, yang ditanya adalah kenapa kalau misal alasannya beriman kepada Allah dan juga malaikat itu didahulukan daripada kitab dan rasul. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah tadi apa? Bahwasanya keduanya itu adalah gaib sehingga didahulukan. Dan iman kepada yang gaib itu adalah keimanan yang paling tinggi dan paling didahulukan. Nah, Kemudian kenapa kalau misalnya itu gaib alasannya kenapa hari akhir tidak disebutkan di awal-awal setelah malaikat misalnya? Karena yang namanya akhir adalah akhir. Beriman kepada hari akhir itu nanti. Dan itu urutan jikalau misalnya, misal kita tidak ini merupakan salah satu takwilan ulama ya. Jikalau kita tidak mengerti kenapa urutan ini misalnya, kita tetap harus wajib untuk meyakini seperti itu, seperti itu. Tidak diubah-ubah sesuai dengan kemauan kita karena teksnya sudah seperti itu. Nah, tapi di sini para ulama hanya pikirkan atau menakwilkan mengapa? Mengapa kok didahulukan Allah dan Rasulnya sebelum kitab dan Rasul dengan Allah dan malaikatnya sebelum kitab dan Rasulnya? Yaitu tadi ya karena apa? gaib dan juga kalau hari akhir memang gaib untuk kita namun terjadinya di masa depan sehingga diakhirkan.